Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kepada Buya Yahya mohon penjelasan tentang hukum zihar. Hukum zihar, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hukum yang pertama adalah masalah zihar. Zihar adalah haram dan zikar zihar adalah menyamakan istrinya yang halal itu jasadnya jasad jasad untuk istintak menyamakanlah jasad istrinya itu adalah dengan salah satu orang yang haram dinikainya dari ibunya saudarinya seperti mengatakan uh oh, tanganmu seperti tangan ibuku aslinya dihar itu dohar ala anti alayaka dohri ummi kalau ada orang ngomong seorang suami punggungmu kayak punggung ibuku karena punggungnya seorang istri adalah layak untuk dinikmati punggung ibunya haram maka ini adalah bab dihar dan uh, ah, dihar. Ini berlaku bagi seorang suami yang mengatakan kepada istrinya menyamakan jasadnya dengan jasad jasad ibundanya atau kakaknya, semua mahramnya dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Biarpun hanya jarinya, oh jarimu sama dengan jari ibuku. Itu sudah masuk bab dihar, maka ini adalah hukumnya haram dan dia kena denda. Saat itu tidak boleh digauli kecuali dia sudah membayar dendanya. Dan dendanya itu adalah pertama merdekakan budak. Kalau budak tidak ada, adalah puasa dua bulan berturut-turut kalau tidak mampu makanya it'amu sittina miskinan memberikan makan 60 orang ini tertib dan baru setelah itu boleh dan ini dosa gede akan tapi ada sebagian orang kalau seorang suami memanggil istrinya ummi enggak, enggak menyamakan itu itu memberikan panggilan buat anak-anaknya jangan dimasuk ke bab dihar semacam itu dia tidak menyamakan dia siapa yang mengatakan dia ibunya bukan dia memanggil umi, memanggil untuk siapa? untuk anak-anaknya atau sebaliknya abi. Dan bagi seorang seorang uh, wanita tidak ada dihar diharnya seorang wanita tidak ada akan tapi dosanya tetap dihar itu seorang wanita misalnya seorang istri mengatakan oh kamu seperti bapakku atau apa dalam jasadnya kalau sifat tidak sifatmu keibuan nggak ada masalah sifatmu seperti ibuku itu nggak ada bahkan mungkin ada seorang anak muda pengen berkata saya akan menikah dengan seorang wanita yang seperti ibuku dalam sifat sifatnya naudzubillah seperti jasadnya mau menikmati bundanya haram ya sifat sifat sifatnya bagi seorang wanita yang mengatakan suamiku adalah seperti bapakku maka itu adalah haram tapi tidak kena denda bahkan bukan sampai di situ kalau kalau kalau menyerupakan dengan sesuatu yang haram untuk digauli maka itu adalah tidak diperkenankan contoh Seorang wanita digauli seorang suami tiba-tiba ngomong, eh, ada yang bertanya, "Buya, gimana kalau saya digauli suami saya? Saya bayangkan bayangkan laki-laki lain." Haram. Dan itu khianat, kurang ajar. Kalau suaminya tahu kan ditempeleng itu. Hah? Ada begitu sebaliknya seorang suami menghayalkan wanita yang lain, haram hukumnya. Baik, ini tapi dihar babnya tadi masalah menyamakan jasad anggota tubuhnya, jasadnya bukan batinnya, bukan sifatnya, bukan perilakunya. Tapi ja, kalau perilakumu, kamu kok perilakumu kayak bapakku? Oh, ya enggak. Enggak. Kalau bapak ibuku, enggak. Baik, itu adalah zihar.